Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Asri Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at tirmidhi rahimallahu taala. Ya, kita masuk pada bab yang ke-12 yaitu bab Maja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang ya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatam adalah halqatun adalah satu cincin yang memiliki fasin mata cincin yang min ghairiha yang tidak sejenis dengan cincinnya mata cincinnya tersebut berbeda dengan lingkaran bahan baku untuk lingkaran cincin. Jika cincin tersebut tidak memiliki fason, tidak memiliki mata cincin, maka dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan fathah. Bukan disebut dengan sebutan khatam. E, judul bab ini makudatun dibuat untuk menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan cincin yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu gambarannya kemudian manaqshuhu dan uh, ukirannya yang tertulis di situ tujuan tujuan Nabi memilikinya dan yang lain. Dan Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin fi waqtin muakhirin di waktu belakangan akhir-akhir setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya beliau memiliki cincin di akhir tahun ke-6 Hijriah. Pada saat Nabi mulai mengirimi surat para raja yang berisi ajaan kepada Islam, kepada agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tatkala Nabi ingin berkirim surat ke Raja Romawi, ada orang yang menyampaikan pesan kepada Nabi. Mereka orang-orang Romawi, para raja tidak akan membaca surat kecuali manakala ada stempelnya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin pada saat itu sebagai stempel. Oleh karena itu maka sebagian ulama memberikan rincian tentang hukum memiliki cincin. Fakalu mereka mengatakan, <clears throat> idakan hajatin jika orang itu pakai cincin karena hajat karena kebutuhan, semisal dia adalah kodi atau mas'ulan, dia adalah seorang pejabat yang memang perlu khot khotem memerlukan stempel maka Eh, cincin yang berfungsi sekaligus sebagai stempel ini untuk dia hukumnya dianjurkan. Adapun jika tidak memiliki kebutuhan fa'inau yakun mubahan maka seorang laki-laki memakai cincin hukumnya sekedar mubah. Di catatan kaki disampaikan sejumlah ulama jamaah min alil ilmi afroda ajza'an menulis buku khusus di ahkamil khawatim hukum seputar cincin dan hadis-hadisnya ada bayi haki beliau punya kitab judulnya Al-Jami' fil Khatam ya, buku lengkap seputar cincin Ibn Rajab Al-Hambali kalau haki haki syafii Ibn Rajab al-Hambali punya buku kitab Ahkamul Khawatim wa ma biha. <clears throat> ya, kitab ketentuan dan hukum seputar cincin dan hal yang hal-hal yang berkenaan dengannya. <clears throat> Maka di sini kita jumpai pelajaran penting berkenaan dengan asal muasal Nabi punya cincin yang berfungsi sebagai stempel kita jumpai di sini pelajaran penting tentang tidak semua yang berasal dari orang kafir itu terlarang. Karena surat dikasih stempel itu budaya Romawi dan para raja-raja yang lain yang mereka orang-orang kafir dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima budaya tersebut. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan memakainya maka tidak semua yang berasal dari orang kafir berasal dari budaya orang kafir itu terlarang budaya ngasih stempel untuk surat yang merupakan budaya Romawi dan yang lain Nabi terima dan Nabi amalkan maka anggapan sebagian orang yang punya anggapan secara general semua yang berasal dari orang kafir identik dengan satu hal yang tercela adalah satu hal yang keliru. Dan itu menunjukkan tidak fahamnya orang tersebut dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama <clears throat> ya, di bab ini yang merupakan hadis yang ke-87 di Sama'il Nabi dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Anas bin Malik <clears throat> Anas mengatakan adalah cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari min dari perak. Kalau warokin itu kertas, kalau warikin perak. Wakana fasuhu habasyian dan mata cincinnya itu eh, batu habasyi batu dari Ethiopia. Warik, roknya di kasrah, <clears throat> artinya perak. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin dari perak. Maka di ini dalil menunjukkan bolehnya laki-laki memakai cincin dari perak. <clears throat> Ya al-fas, fas adalah al-maudi alladhi yungkas alihi minal khatam. Adalah bagian dari cincin yang mendapatkan ukiran, diukir-ukir, dikasih ya, ukir-ukir ya, boleh jadi nama atau yang lain. Maka mata cincin Nabi itu Habasyian. Apa yang dimaksud dengan Habasyi? Salah satunya mengatakan itu adalah batu dari Habasyah, batu dari Ethiopia. Atau yang dimaksudkan adalah annahu habasyun fi sifatihi. Batunya bukan dari Habasyah, namun dia adalah bersifat Habasyi dari Habasa atau Ethiopia fi sifati dalam bentuknya. Bentuknya seperti bentuk khas batu Habasyah. Meskipun dia bukan batu habasya atau cara mengukirnya itu ala habasyi dan perlu diketahui bahasanya Habasyah adalah negara Nasrani di masa Nabi. Negara Nasrani di masa Nabi. Maka hadis ini dalil bolehnya ya, memakai produk yang berasal dari negeri kafir atau dari orang kafir semacam dari negeri Nasrani atau bahkan kemudian uh, kalau menurut makna Habasyi di sini adalah tarikatun naqash cara menulis cara membuat ukiran maka style dalam mengukir itu ala Eropa atau yang lain itu bukanlah satu hal yang tercela oh, ini reliefnya gaya Itali atau gaya Amerika maka semacam itu tidaklah tercela sebagaimana ya, cara mengukir tulisan yang ada di mata cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Habashi. Ya. Namun uh, ya, maka maka ini menunjukkan bahasanya hal-hal semacam ini satu hal yang boleh Ya. kalau orang tidak suka kemudian pilih yang lain ya boleh-boleh saja. Ya. Ya, tidak perlu diributkan. Ya. Ya, orang kemudian tidak suka, oh saya tidak suka uh, produk yang diimpor dari negeri kafir. Saya mau ya, dari negerinya orang Islam, produk orang Islam meskipun mahal. Ya, saya lebih suka ini ya, itu juga tidak apa-apa. Ya. Itu juga tidak apa-apa orang yang kemudian pertimbangan karena lebih bagus dan sebagainya, lebih indah menurutnya, dia pilih produk yang buatan orang kafir juga tidak mengapa. Kemudian dari Nafi dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin dari perak dan beliau gunakan cincin itu untuk menstempel surat nya dan tidak memakainya. Kata Abu Isa yaitu Tirmidzi, Abu Bishrin dalam sanad hadis ini, riwayat ini nama aslinya adalah Ja'far ibnu Abi Wahsyiyah. Ya, hadis ini ya, menyelisihi banyak hadis yang isinya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincinnya. Maka ada hadis yang mengatakan Nabi pakai cincin, ada hadis yang mengatakan Nabi punya cincin namun tidak dipakai. Karena cincinnya cuma untuk keperluan setempel. Oleh karena itu sebagian ahli ilmu, sebagian ulama ada yang menempuh jalan taufik kompromi antara hadis ini dengan hadis-hadis yang lain ada yang menempuh jalan tarjih akhirnya yang menempuh jalan tarjih memfonis hadis ini dengan fonis cacat a'allahu menilainya cacat tepatnya cacatnya adalah sudut, cacat karena hadis sad lima fi min mukhalafah karena menyelisih hadis-hadis sahih ya, yang banyak maka yang mengkompromi gimana cara komprominya? Yang mengkompromikan mengatakan bahasa Nabi memiliki aksar min khatamin. Lebih dari satu cincin. Sebagian dipakai, sebagian tidak dipakai. Dan fayakunu maka jadilah sebab kenapa Nabi tidak memakainya karena cincin tersebut tidak murni perak namun tercampur dengan barang yang tidak boleh dipakai semacam ada unsur besi misalnya. Terdapat dari Imam Ahmad bahasanya beliau mengatakan bahasanya beliau mengatakan ya, karena di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutamun min hadidin. Nabi punya cincin besi alaihi fiddatun yang ada peraknya lantas Nabi membuangnya maka Nabi tidak pakai karena min hadidin terbuat dari besi dan terdapat hadis yang melarang laki-laki memakai cincin dari besi. Sedangkan Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya mengatakan yaitu kitab Ahkamul Khawatim wal ala boleh jadi cincin inilah yang Nabi pakai untuk setempel namun tidak Nabi pakai yaitu cincin yang <coughs> terbuat dari besi <coughs> Sebagaimana dalam hadis Umar yang diatkan oleh Tirmidhi dalam Syama'il in sabata jika hadisnya valid ya, kata Ibnu Rajab maka Ibnu Rajab mengisyaratkan hadis ini sehingga jika tambahan yang ada dalam riwayat ini itu sahih yaitu Nabi tidak memakainya tuhmal maka kita hamil yaitu kita maknai ala halatin muayyanat halin muayyanatin kita maknai dengan kondisi tertentu yaitu cincinnya mengandung besi yang Nabi menilai bahasanya itu satu hal yang tidak boleh dipakai Kemudian hadis berikutnya dari Humaid dari Anas bin Malik. Dia mengatakan adalah cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari perak dan mata cincinnya juga dari perak. Di sini juga dihatkan oleh Al Bukhari. Maka pernyataan yang disampaikan oleh Anas dalam riat ini mata cincin itu dari perak menyelisih hadis yang lewat yang mengatakan bahasanya mata cincin Nabi itu batu Habasya. Ya, sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama mengkompromikan di antara keduanya dengan mengatakan bahwasannya itu habasah dalam bentuknya, dalam modelnya dan cara menulisinya atau mengukirnya. Sedangkan mata cincinnya itu sendiri perak. Cuma cara mukirnya atau modelnya itu model Habasya. Wakil fil jam'i ada yang mengajukan sebagai cara kompromi di antara dua hadis ini kita hamil, kita maknai ala ta'adud. bahasanya cincin Nabi itu banyak alias berbilang sehingga Nabi punya dua cincin satu cincin itu mata cincinnya adalah batu Habasyah. Kemudian cincin yang lain mata cincinnya itu terbuat dari perak. Dan semuanya mungkin. Kemudian dari kota dari Anas bin Malik menceritakan tentang sejarah Nabi punya cincin. Kata Anas, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkirim surat kepada raja-raja ajam, maka ada yang menyampaikan kepada Nabi, orang ajam yaitu non-Arab, tidak menerima surat kecuali kitaban surat alai khatamun yang ada setempelnya. Maka Nabi istisna, Nabi minta untuk dibuatkan cincin. Yang cincin itu nanti dipakai sebagai stempel. Faka'ani maka seakan-akan aku ingat, aku melihat putihnya cincin tersebut di telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga dihatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini kita jumpai penjelasan tentang sebab musabab Nabi memiliki cincin. Yaitu Nabi memiliki cincin tatkala Nabi ingin mukatabah ya, menyurati para raja dan itu terjadi di akhir tahun ke-6 sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Hudaybiyah. Lantas ada orang yang memberikan masukan bahasanya raja-raja Ajam dan para pemimpin negeri Ajam tidak menerima khitaban surat. Khitab di sini artinya surat kecuali surat yang ada khotmun, ada setempelnya dari orang yang mengirimkannya. Yang dimaksud dengan ajam adalah non-Arab. Yang dimaksud dengan khatam adalah ataba' itu stempel wal muhru dan stempel kalau al mahru ya mimnya di fathah artinya mahar. Tapi kalau al muhru mimnya di domah bisa artinya anak kuda, bisa artinya stempel. Kemudian dari Sumamah dari Anas bin Malik, Anas bin Malik mengatakan adalah ukiran yang ada pada cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah Muhammad satu baris, Rasul satu baris dan Allah di baris yang ketiga. Hadis ini juga diatkan oleh Al Bukhari. Maka pelajaran dari hadis ini cincin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tulisannya. Ya, dan tulisannya mukawanan terdiri dari tiga kata yaitu Muhammad, Rasul dan Allah. Dan tiga kata ini tidak tertulis dalam satu baris. Namun tertulis dalam tiga baris. Muhammad satu baris tersendiri, Rasul satu baris tersendiri, dan Allah satu baris tersendiri. Dan la'alla dalika boleh jadi hal tersebut wallahu a'lam dikarenakan mata cincin tersebut tidaklah memungkinkan untuk ditulis tiga kata dalam satu baris karena tentu terbatas ya, luasan space-nya terbatas sehingga cuma bisa ya, satu kata per barisnya. Dan zahir hadis ini menunjukkan bahasanya baris yang pertama yang paling atas adalah Muhammad, bawahnya Rasul, bawahnya Allah. maka hada naqsahu dan inilah yang terukir pada cincin Nabi. Walam yakun alai syai'un akhar, tidak ada yang lain. Tidak ada gambar atau simbol apa atau ataupun yang lain. Eh, catatan kaki ini sebagian orang ada yang mengatakan bahasanya tiga baris itu ke atas eh, Muhammad di bawah Rasul atasnya kemudian Allah atasnya lagi namun ini tidak disepakati oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di catatan kaki ada kutipan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala di Fathul Bari perkataan sebagian orang Bahasanya tulisan ini dari bawah ke atas. Artinya lafzul jalalah itu adalah baris yang paling atas dari tiga baris yang ada. Muhammad bawahnya dan Muhammad yang paling bawah. Ada sebagian orang yang mengatakan demikian, sebagian syuyuh, sebagian syekh, sebagian orang mengatakan demikian. Respon Ibnu Hajar, falam arat tasriha bidalika fi syai'in minal ahadith saya tidak jumpai penegasan semacam itu di satupun hadis. Teliti hadis-hadis tentang masalah cincin dan beliau tidak jumpai ada hadis yang menegaskan semacam itu. Bal riwayatul Ismaili bahkan riwayat Ismaili yaitu Sahih Bukhari versi Ismaili. Karena redaksi uh, teks Sahih Bukhari itu banyak versi. Ini banyak versi. Oleh karena itu eh, ada versi Ismaili dan ada versi yang lain. Dan di antara keunggulan Fatul Bari adalah beliau ya, mencantumkan versi-versi yang lain. Mencantumkan versi-versi yang lain. Di versi yang lain ada tambahan kata demikian Ya, karena tentu buku-buku hadis itu diriwayatkan pakai lewat jalur murid-murid masing-masing ulama. Misalnya saya Bukhari, dia punya sejumlah murid. Nah, maka ada versi murid A, ada versi murid B, ada versi murid C. Yang mereka ya mendapatkan hadis-hadis tersebut ya dari diktenya Imam Bukhari atau ya, semacam itu. Nah, boleh jadi ada satu perbedaan antara satu dengan yang lain. Ada tambahan yang tidak ada di sini. Ada di sini, tidak ada di situ. Dan perbedaan uh, aneka ragam versi ini mengharuskan orang belakangan untuk lebih hati-hati. Ketika ada ulama masa silam mengatakan, dalam saya Bukhari terdapat redaksi demikian maka dia cek ke ya, apa, matan saya Bukhari yang dia miliki loh kok nggak ada tambahan seperti itu di sini cuma sampai sini nggak ada tambahan kalimat setelahnya maka jangan buru-buru menyalahkan ya, boleh jadi yang beliau katakan itu memakai satu versi saya Bukhari yang itu berbeda dengan versi yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, kemudian uh, maka kata Ibnu Hajar dalam riwayat Al-Ismaili yaitu Sahih Bukhari, riwayat Ismaili. Terdapat riwayat yang yukhalifu yukhalifu zahiruha dalika. Zahir riwayat Ismaili menyelisih anggapan di atas. fa qala fiha. Karena disampaikan oleh Anas bin Malik fiha dalam riwayat Ismaili Muhammadun Satrun wal satu asani wal satu tsani dan baris kedua Rasul wal satu tsalis baris yang ketiga Allah ya, maka riwayat Bukhari hadis Anas riwayat Bukhari ya, riwayat Ismaili menegaskan bahasanya Allah itu adalah asatru asalis baris yang ketiga maka ini menegaskan bahasanya e, baris yang ketiga yang paling bawah e, itu berisi lafaz jalalah yaitu Allah maka ringkasnya kita jumpai Ibnu Hajar tidak sepakat dengan pendapat sebagian orang yang beliau sebut dengan ba'du syuyukh yang mengatakan bahasanya Muhammadur Rasulullah itu dari bawah ke atas. Yang tepat dasarkan ya, hadis riat Anas sama dengan yang kita baca sekarang. Hadis riat Anas yang ada dalam Sahih Bukhari versi Ismaili. Kalau di sini kan cuma dikatakan Muhammadun satron wa Rasulun satron wallahu satron. Ya, dan kalau di riat Ismaili Muhammadun Muhammadun satarun wa satu tsani rasul wa satu tsalis Allah. Sehingga itu menunjukkan bahasanya eh, Allah itu ada di baris yang terakhir. Dan berdasarkan hal ini maka ya, meletakkan lafaz jalalah Allah di baris terakhir semacam ini satu hal yang boleh-boleh saja dan bukan Eh, satu bentuk pelecehan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad yang paling tinggi di baris yang paling atas, Allah itu baris yang paling bawah. Kemudian hadis selanjutnya dari kota ada dari Anas bin Malik. Anas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Kisra, <clears throat> yaitu Raja Persia, demikian juga Kaisar, yaitu Raja Romawi, dan Najasyi, yaitu Raja Habasyah. Maka ada yang menyampaikan kepada beliau, mereka tidak akan menerima surat kecuali yang ada stempelnya. Maka lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat khotaman yaitu maksudnya membuat ini adalah nyuruh orang lain untuk membuat. Bukannya Nabi itu pengrajin cincin. Namun membuat di sini artinya menyuruh untuk dibuatkan. Khotaman cincin yang lingkarannya dari perak. Kemudian diukir padanya kalimat Muhammad Rasulullah. Ya kata di sini bukan telah menulis namun aroda ayak tuba ingin menulis surat. Ya, karena kemudian tidak ada yang ngasih usulan, ngasih masukan. Jadi kata di sini madi namun maknanya mudore. Ya, fi'il madi maknanya mudore. Karena maknanya adalah aroda ayak tuba ingin menulis. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat sebelumnya, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menulis. Saga membuat artinya amar ayu saga. Memerintahkan supaya dibuatkan bagi Nabi satu cincin. Lingkarannya dari perak. Artinya mutakhotun terbuat dari perak. Ditulisi padanya Muhammad Rasulullah. Ditulisi fi salah satu asturun tiga baris. Sebagaimana ditegaskan dalam riad yang lain. Kemudian dari Ibnu Juwais, dari Az-Zuhri, dari Anas, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mau masuk ke kolak tempat buang air, beliau melepas cincinnya. Catatan kaki diatkan oleh penulis yaitu di dalam jamiknya dan beliau di sana mengatakan hada hadisun hasanun gharibun. Demikian juga diatkan Abu Daud dalam Sunan namun Abu Daud menegaskan kalau ini riwayat yang dhaif. Ada hadisun mungkarun. Ini hadis yang mungkar, demikian juga diriatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Ya, maka ini hadisnya dhaif namun ya, kontennya benar. Ya, tidak salahnya ketika orang buang hajat sambil membawa sesuatu yang ada padanya nama Allah semacam cincin yang tulis, <coughs> tulisannya <coughs> Muhammadur Rasulullah atau kain yang ada kaos yang ada tulisan sahadatnya syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah ini uh, eh, selanjutnya dicopot sebelum masuk atau hal-hal yang lain Fihi maka pelajaran dari hadis ini menjelaskan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin masuk ke al khala tempat buang air untuk buang hajat beliau copot cincinnya sehingga cincin tersebut tidak ada di tangan Nabi saat beliau buang hajat dalam rangka mensucikan benda-benda yang di sana menyebut nama Allah dari tempat-tempat yang kotor. Kemudian dari Nafi dari Ibnu Umar Ibnu Umar mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki cincin dari perak. Fakana fiyadihi dan itu ada di tangan Nabi, kemudian ada di tangan Abu Bakar, kemudian di tangan Umar, kemudian di tangan Utsman. Sampai akhirnya cincin tersebut jatuh fi bi'ri arisin di sumur aris. Naksuhu ukirannya adalah Muhammadur Rasulullah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sumur Aris adalah bi'ron sumur di satu kebun yang dekat dengan Masjid Kuba. Maka anak Utsman ketika itu Utsman ada di pinggir sumur dan di, beliau yuharik al khotam fiyadihi, menggerak-gerakkan cincin itu di tangannya fasaqata minhu jatuh dari tangannya Uthman, fil bi'ri masuk ke dalam sumur. Akhirnya gantianlah ya, bergantianlah Uthman bersama para sahabat-sahabatnya selama tiga hari. Bergantian untuk gotong royong. Yanzahuna al-bi'ra menguras sumur. Dan sumur pun terkuras falam yajiduhu dan mereka tidak menjumpai cincin tersebut. Sirup terkuras, kering airnya. Ya, namun cincin tersebut juga tidak ditemukan. Ikhtalafa di sini artinya bergantian, bukan berselisih dalam artian bertengkar. Namun bergantian karena tentu nguras sumur masa silam ya nimba Ya, maka limbahnya gantian sampai supaya bisa terkuras. Maka berdasarkan hal ini cincin sudah hilang di zaman Utsman. Cincin Nabi sudah hilang di masa Utsman. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan adanya cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman belakangan saat ini adalah dakwah adalah klaim taftakir ila burhanin yang memerlukan bukti. Wa mislu dan uh, anggapan semacam ini tidak bisa diterima kecuali dengan dasar yang dalil yang valid dan bukti yang jelas. Ya, kemudian bab yang ke-13 adalah bab bahasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanannya. Bukan di tangan kirinya. Demikian pendapat yang dipilih oleh Imam Tirmidzi. Maka Al-Musanib yaitu Imam Tirmidzi membuat judul bab ini untuk menjelaskan yang sesuai dengan sunnah dalam cincin adalah dipakai di tangan kanan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh beliau Imam Tirmidzi rahimallahu taala. Oleh karena itu beliau bawakan sejumlah riwayat yang banyak menunjukkan hal ini. Lantas beliau menyampaikan adanya ilah atau cacat pada riwayat yang mengatakan kalau cincin Nabi ada di tangan kiri beliau. Maka intinya pendapat yang dikuat oleh Tirmizi, cincin Nabi ada di tangan kanan. Dan beliau menilai hadis yang mengatakan cincin Nabi di tangan kiri itu hadisnya baif, cacat. Itu pendapat Imam Tirmizi. Bagaimana amal siapa yang merenungkan ma warada fi hadzal bab riwayat-riwayat yang ada dalam masalah ini maka dia akan jumpai adanya sejumlah riwayat yang menunjukkan kalau Nabi pakai cincin di tangan kanan dan ada sejumlah riwayat yang lain yang menunjukkan kalau Nabi pakai cincin di tangan kiri. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad mengatakan waqtalafat al-ahadisu dan hadis-hadis yang ada tentang masalah ini berselisih, tidak seragam. Apakah cincin Nabi itu di tangan kanan ataukah di tangan kiri? Semua riwayat tentang hal ini kata Ibnu Qayyim, semua riwayatnya adalah sahih sanatnya. Ya, riwayat yang mengatakan di tangan kanan sanatnya sahih, riwayat yang mengatakan di tangan kiri riwayatnya juga sahih. Oleh karena itu wakat ahsan al-hafidhu al-Iraqi maka sungguh bagus apa ya dilakukan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi beliau menazam men, e, membuat syair tentang masalah ini. Syairnya bunyinya adalah yalbasuhu kama rawal Bukhari fi khinsarin fi khinsari insarin yaminin au yasari kilahuma fi muslimin wa yajma'u bi anna dha fi halataini yaqa'u <clears throat> Nabi pakai cincin. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari itu ada di jari kelingking tangan kanan atau tangan kiri. Dan dua riwayat ini tangan kanan sekaligus riwayat kiri dua-duanya ada dalam sahih Muslim. <clears throat> Maka berarti dua-duanya sahih dalam sahih Muslim. Bisa dikatakan Nabi pakai cincin di tangan kanan. Riat yang lain dalam sahih Muslim juga mengatakan Nabi pakai cincin di tangan kiri. <clears throat> Wa yujma' dan dikompromikan dua hadis ini bi anna bahasanya hal itu, za artinya itu fi halatain adalah dua keadaan yaqa'u yang terjadi. Ada dua keadaan. Nabi pernah pakai maksudnya Nabi pernah pakai cincin di tangan kanan, Nabi pernah pakai cincin tangan kiri. Ini pernah dan itu pernah. Adapun hukum dalam masalah ini dari sisi hukumnya, ini tadi tentu ada dua bahasan. Yang benar Nabi itu pakai cincin di tangan mana? Ya. Kalau Tirmidzi ngomong tangan kanan. Ya. Kalau Imam Tirmidzi bilang tangan kanan. Imam Qayyim bilang ya, riwayatnya semua sahih yang tangan kanan atau tangan kiri. Ya. Al Hafidh Ali Raki mengatakan gimana tidak sahih? Dua-duanya ada di Sahih Muslim. Ya. Sehingga komprominya Nabi pernah begini, pernah begitu. Itu dari sisi keadaan Nabi. Kalau dari sisi hukumnya sendiri bagaimana? Maka di sini <clears throat> ada kutipan perkataan An Nawawi di Sarah Sahih Muslim. Ajma'u mereka para ulama sepakat bolehnya pakai cincin di tangan kanan sebagaimana bolehnya pakai cincin tangan kiri. Ijma ulama dua-duanya boleh. Oh, tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Cuma mana yang lebih afdol? Ya, mana yang lebih afdol? Sepakat boleh. Diperselisihkan afdolnya yang mana. Walau kau atau wahidin min huma. Boleh sepakat boleh tanpa makruh. Fi wahidatin min huma di salah satu dari keduanya. Tangan kanan boleh tanpa makruh. Di tangan kiri boleh tanpa makruh. Cuma waqtalafu ayyuhuma afdalu. Yang diperselisihkan mana yang lebih afdal. Tidak ada yang makruh. Namun diperselisihkan mana yang lebih utama. Nah kalau kita lihat ya, praktek di masa salaf. Maka banyak ulama salaf yang pakai cincin di tangan kanan. Sebagaimana banyak juga ulama salaf yang pakai cincin di tangan kiri. Ya, tentang afdaliyah, Imam Malik mengatakan afdal tangan kiri. Ini afdal tangan kiri istahaba malikun aliasar menganjurkan dalam artian mengatakan afdal kalau pakai cincin tangan kiri. Uh, wakariha aliyamina dan beliau memakurkan tidak menyukai tangan kanan. Sedangkan dalam madhab Syafi'i Wajahan ada dua pendapat di kalangan Syafi'iyah. Asahi pendapat yang kuat ya, yang dianggap benar di kalangan Syafi'iyah anal yamina afdalu di tangan kanan itu yang lebih afdal. Imam Malik tangan kiri afdal. Syafi'iyah alal ala sahih mengatakan ya, tangan kanan lebih afdal. Alasannya di anauzinatun karena cincin itu hiasan dan sebelah kanan itu lebih mulia dan lebih berat untuk diberi hiasan dan diberi penghormatan. Lebih berat untuk yang kanan daripada yang kiri. Ya demikian yang kita pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.